الصلاة على الميت فوائد الفائدة الأولى يتأكد استحباب الصلاة على من مات في الأوقات الفاضلة كيوم عرفة والعيد وأشراء والجمعة Sekarang kita memasuki pembahasan sholat alal mayyit. setelah selesai pembahasan tentang memandikan mayit dan juga selesai pembahasan tentang mengkafani mayit. Setelah kita membahas sholat jenazah, sholat atas mayit, nanti kita akhiri dengan mengkubur may, mayit, mengubur mayit. Dan kemudian setelah itu ada masalah-masalah yang berkaitan dengan jenazah, berkaitan dengan hukum kuburan, berkaitan dengan hukum orang kafir yang meninggal, berkaitan dengan hukum janin yang keguguran, berkaitan juga orang yang mati sah, syahid. Semuanya nanti akan disebutkan secara bab per bab. Jadi sekarang kita masuki sholah alal mayyit fawaid didahului dengan faedah-faedah. Faedah yang pertama ya ta'akkad istihbab sholah ala man mata fil awqat al-fadilah ka yaumi arafah. Ya, ya lebih dikuatkan lagi. Anjuran itu akan lebih dikuatkan lagi untuk menyolati orang yang meninggal di waktu-waktu yang mulia. Hari-hari yang mulia. Dicontohkan tadi hari Arafah, hari raya, hari Ashura dan juga hari Jumat dan juga hari Jumat. Ya kita katakan menyolati mayit, <clears throat> menyolati jenazah tidak harus anjuran tersebut dikhususkan kepada orang yang meninggal di hari-hari yang mulia aja. Sebagaimana kita sebutkan kita anjurkan pada pelajaran sebelumnya jika ada yang meninggal dunia, maka dianjurkan untuk kita sholat oh, haib. Dianjurkan kita sholat haib. Baik itu ya orang yang mulia sebenarnya ataupun bukan orang yang mulia ataupun orang yang biasa biasa karena ya pahalanya tentunya besar ya, terlebih-lebih kalau memang yang meninggal itu orang yang mul mulia atau juga keluarga kita yang mereka punya hak atas kita keluarga kita, paman kita, bibi kita, ponakan, saudara, dan seterusnya. Atau mungkin sahabat karib kita, teman dekat kita, maka dianjurkan kita sholat mayit al-haib. Menyolati mayit yang haib, yang tidak hadir. Tentunya kalau hadir ya sholat jenazah al-hadir. Ya, di sini anjuran ini tidak dibedakan. Kita dianjurkan sholat jenazah ini sawaun baik sholat jenazah yang hadir ataupun sholat jenazah yang yang hoib ya, terutama terutama orang soleh terutama mayit yang diampuni terutama orang alim Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat hoib terhadap Muawiyah bin Muawiyah yang mana beliau ketika meninggal dunia di kota Madinah sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di luar kota sedang dalam peperangan. Dan kemudian datang malaikat Jibril kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan memerintahkan kepada Nabi perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyolati jenazah Muawiyah bin Muawiyah. Kenapa? Karena kata malaikat Jibril Muawiyah itu mempunyai sifat yang mulia, sifat yang agung. Bahkan makom dan kedudukan Muawiyah ini sampai-sampai malaikat-malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi menyolati jenazah Muawiyah. Ya. Dan di situ dikatakan sampai 70 ribu malaikat disolati oleh 7 ribu, 70 ribu malaikat. Nabi SAW sempat bertanya, ya Jibril dengan apa? Beliau ini mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul eh, Jibril alaihi salam mengatakan beliau mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah karena beliau suka seringkali membaca surat Al-Ikhlas. Jadi baca bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa yulad wa yakul lahu kufuwan ahad. Dia suka membaca dia suka membacanya di waktu dia berdiri, di waktu dia duduk, di waktu dia di rumah, di waktu dia bepergian, di waktu dia ya, di atas kendaraan. Maka dengan sebab dia cinta dan suka membaca surat Al-Ikhlas, Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan yang tinggi sampai-sampai malaikat pun diperintahkan oleh Allah untuk menyolati jenazahnya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga diperintahkan oleh Allah untuk mensolati jenazahnya. Nah, di sini berarti anjuran. Ketika itu Nabi SAW menyolatinya. Bahkan Nabi langsung dari luar kota bisa melihat kepada jenazah Muawiyah yang ada di kota Madinah. Jadi gunung-gunung yang tinggi, pohon-pohon yang tinggi yang mestinya menghalangi semuanya tidak menghalangi pandangan Nabi SAW ketika menyolati jenazah Muawiyah. Nabi menjadi imam, sahabat-sahabat yang bersama beliau, bersama Nabi SAW di belakang Nabi dan juga 70 ribu malah malaikat bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW. Ya begitu juga Rasul SAW pernah menyolati jenazah Malik Habasah, Raja Habasah, Raja Afrika yang beliau masuk Islam. Beliau ya seringkali mengirim hadiah kepada Nabi SAW. Alaihi Wasallam di saat Raja Habasah tersebut meninggal dunia, Nabi SAW mengajak sahabat-sahabatnya. Ya halunnu halummu bina nusolli ala rajulin salihin minal habasah. Mari kita semuanya berdiri melaksanakan sholat jenazah untuk seseorang yang soleh. Sampai dikatakan dan dipuji oleh Nabi SAW seseorang yang soleh. Pujian dari lidah Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW sholat bersama sahabat-sahabatnya. Di hari meninggalnya Raja Abasa. tidak ada yang memberitakan, tidak ada yang memberitahu. Dulu kan tidak ada telepon, tidak ada WhatsApp, ya, tidak ada internet. Jadi Nabi SAW min mu'jizat. dari mu'jizatnya beliau tak tahu akan wafatnya Raja Habasa di hari itu dan disolati oleh Nabi SAW. Solat ha, haib jadi ini juga termasuk anjuran. Sama dikatakan di sini. Jadi dianjurkan, bukan dianjurkan anjuran untuk menyolati jenazah. Yang penting dia muslim, jangan menyolati ya orang yang kafir tentunya. Yang penting dia orang muslim dianjurkan kita menyolati jenazah. Bahkan Imam Nawawi mengatakan dianjurkan setiap hari. Imam Nawawi mengatakan dianjurkan setiap hari kita sholat haib. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang meninggal di hari itu daripada orang muslim. Karena pasti setiap hari ada yang meninggal. Pasti ada yang meninggal setiap harinya di seluruh dunia ini daripada orang Islam. Jadi kita niatkan sholat hoib untuk setiap mayit dari orang Islam yang meninggal di hari ini. Kemudian besok pun juga seperti itu. Ini anjuran daripada Imam Nawawi radhiyallahu taala anhu. <clears throat> nah, terlebih-lebih makanya di sini dikatakan ya ta'akkad. Ini anjuran itu kesunahan itu lebih dikuatkan kalau seseorang yang meninggal itu meninggalnya di hari-hari yang mul mulia di hari Arafah, hari yang mulia, hari raya, hari yang mulia, wa Asyura. Begitu juga yang meninggal di hari Jum Jumat. Ya, termasuk orang yang meninggal di hari Jumat, ukhya min azabil qabr. Dia akan diselamatkan daripada azab kubur meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat ya itu fadilahnya termasuk bisa selamat daripada azab kubur dan kedua juga dia mendapatkan ajar syahadah mendapatkan pahala dan kedudukan orang yang meninggal sah syahid kalau dia meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat jadi hari yang mulia waqala al-muzajjad kemudian Imam Muzajjad seorang alim dari Yaman. Ya Ahmad namanya Syekh Ahmad bin Umar Az-Zabidi. Beliau ini ya berasal dari kota Zabid, bagian daripada Yaman. Az-Zabidi dikenal dengan julukan Al-Muzaj. Ya, hidup tahun 800-an. Beliau lahir di tahun 800-an Hijriyah. Orang alim. Wa qala al muzaj beliau mengatakan, al-baligh Yusalla alaihi litakfir sayyiatihi wa raf'i darajatihi. Kalau orang sudah balik, meninggal dunia dan kita menyolatinya. Gunanya dan hikmahnya adalah litakfir sayyiatihi. Untuk menghapus dosa-dosa dosa-dosanya. Karena orang yang <coughs> mensolati mayit tujuannya sebagaimana kita katakan adalah mendoakan mayit ya, idza sallaitum alal mayyit fa akhlisu lahu biddu'a jika kalian ya berdiri melakukan sholat jenazah maka ikhlaskanlah kalian untuk berdoa untuk mai mayit jadi doakan supaya dapat ampunan doakan supaya amalnya diterima doakan derajatnya diting ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi kalau orang yang meninggal itu sudah balik maka sholat jenazah untuknya itu gunanya untuk menghapus dosa-dosanya waraf'i darajatihi dan untuk mengangkat derajat-derajatnya. Wasobi, bagaimana kalau sobi? Artinya yang belum balai. Untuk apa sobi disolati? Karena sobi disolati apa enggak? Sobi disolati. Kecuali kalau umur satu bulan disolati apa enggak? Disolati apa enggak? Umur satu bulan meninggal disolati apa enggak? disolati ya walaupun satu bulan disolati kalau satu hari disolati ya benda mau satu bulan satu hari ya sama aja ya yang penting dia hidup lahir hidup kemudian meninggal walaupun hanya satu menit hidupnya satu detik yang penting hidup maka diwajibkan bukan boleh tapi diwajibkan memang hukumnya untuk disolat solati jadi wajib yang tidak wajib kalau lahir atau keguguran dalam keadaan sudah mening meninggal. Nah, kalau apalagi sudah bayi sudah tiga bulan, apalagi satu tahun wajib disolati. Untuk apa disolati? Ini huwa lirafi idarojatihi khasah. Kalau belum balai itu gunanya disolati hanya untuk mengangkat derajatnya, mengangkat kedudukannya. Karena sobi tidak punya dosa. Jadi kalau orang balai hikmah dan faedah daripada sholat jenazah untuk mengampuni dosa-dosanya dan mengangkat derajatnya. Tapi kalau sobi tidak ada dosa, tapi tetap kita sholatkan ya, jenazah untuk sobi tersebut gunanya untuk meninggikan derajat karena sobi tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa pasti masuk sur surga. Enak sobi itu. Tidak ada tanggungan. Tidak ada hisap ya kan. Tidak ada soal mungkar nakir. Langsung masuk sur surga. Cuma tentunya derajatnya di surga berbe berbeda dengan orang yang sudah balai, banyak ibadahnya, banyak amalannya, derajatnya lebih tinggi. Nah, yang penting kalau kita menyolati jenazah yang masih belum balai, maka manfaatnya adalah meninggikan derajat. Kedua, waradan nahyu an sabil amwat. Telah datang riwayat yang melarang ansabil amwat untuk mencaci maki mayit-mayit yang sudah meninggal dunia. Jadi orang-orang yang sudah meninggal dunia jangan dicaci maki. Jangan disebutkan kejelekannya. Kalau kita meninggal dunia pun pastinya kita tidak suka kan? Pastinya kita tidak suka disebutkan kejelekannya di mulut-mulut manusia itu. Oh fulan itu meninggal, oh fulan itu banyak hibahnya, oh fulan itu malas-malasan hidupnya Fulan itu ketika hidup Masya Allah suka nyuri makanan orang lain Suka make bantalnya orang lain Pulpennya orang lain Sandal pun slow berapa kali dihosap Walaupun kenyataannya seperti itu Tapi tidak perlu disebutkan Kalau sudah meninggal dunia Yang disebutkan hanya Hanya kebaikannya Jadi kejelekannya tidak usah disebutkan Walaupun banyak sekali Dosa besar bahkan tidak apa-apa Tidak usah disebutkan Kecuali kalau dia mutajahir bifiski. Kalau dia memang menampakkan dan menyebarkan kefasikannya terang-terangan, maka perlu disebutkan kejelekannya guna gunanya bukan untuk apa menjelek-jelekan bukan Bu, gunanya biar orang lain tidak mengiku tidak eh jangan seperti fulan itu oh, fulan itu begini begini begini karena dia terang-terangan melakukan maksiat dosa besar di hadapan orang berani menampakkan apalagi sahibul bid'ah yang dikhawatirkan nantinya kalau orang tidak mengetahui kejelekannya dan kekurangannya orang akan husnuzon akan mengikuti ajarannya, akan mengikuti apa yang dilakukannya. Maka kita sebut kejelekannya agar mereka terhindar daripada meneladani kejelekan orang tersebut. Jika memang seperti itu. Tapi jika normal-normal maka tidak perlu kita sebutkan kejelekannya, apalagi mayit ya mayit butuh suhada ala khairih butuh saksi-saksi kepada kebaikannya ketika kita meninggal kita mengharap ya ketika kita meninggal masing-masing mengharap oh fulan masya Allah meninggal dunia dia rajin di pondok fulan masya Allah meninggal dunia dia akhlak tidak pernah mengganggu teman-temannya tidak pernah dia mencaci maki bahkan tidak pernah menyakiti dengan lidah ataupun tangannya selama dia di pondok misalnya. Ya, selama dia hidup nggak pernah. Ini jadi saksi. Ini bukan tidak ada manfaatnya, ini jadi sak saksi. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika duduk bersama sahabat-sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Kemudian tahu-tahu ada jenazah yang lewat. Ketika jenazah lewat, maka sahabat radhiyallahu taala mengetahui jenazah siapa. Maka sahabat pun memuji jenazah tersebut. Oh, Masya Allah itu jenazah pulang-pulang pulang disebutkan kebaikannya. Dipuji jenazah tersebut. Kemudian Nabi SAW ketika mendengar sahabat membicarakan dan memuji ke jenazah tersebut. Maka Rasul mengatakan wajabat. Rasul mengatakan wajah wajabat pasti. Tahu-tahu ada jenazah yang lain yang lewat. Dan jenazah ini berbeda sifatnya. Jenazah orang jelek. Sehingga sahabat itu menyebutkan kejelek kejelekannya. Ketika itu Rasulullah SAW pun mengatakan wajabat pasti. Sehingga sahabat bingung, kok tadi wajabat sekarang wajabat. Padahal yang pertama jenazah orang baik, yang kedua jenazah orang jelek. Maka Rasul sahabat radhiyallahu taala anhum bertanya kepada Rasul ya Rasul, apa makna apa arti daripada wajabat? Ya, maka Rasul mengatakan ketika jenazah pertama lewat kalian semuanya memujinya menyebutkan kebaikannya masya Allah bulan ini wajibat maka aku katakan pasti artinya pasti masuk sur surga ketika jenazah yang kedua lewat kamu mencelanya sebutkan ini jenazah orang tidak baik ini ini maka aku katakan pun juga wajibat pasti pasti apa pasti masuk neraka antum suhada Allah alal arad kalian semuanya saksi-saksi Allah subhanahu wa ta'ala yang ada di muka bumi ini saksi untuk mayit. Jadi kita nanti kita kalau ke pengadilan kan butuh saksi untuk menguatkan ya eh, hak kita. Maka ketika kita di akhirat pun juga kita dibutuhkan, kita membutuhkan sak saksi. Saksinya siapa? Orang yang hidup ketika meninggal dunia. Nah, ketika orang hidup menyebutkan kebaikannya itu saksi kebaikan. Ketika orang yang hidup menyebutkan kejelekannya, ya berarti itu saksi menjadi saksi jel jelek di akhirat nantinya. Nah, udubil Ya. Kira-kira ya seseorang kepingin dipuji apa enggak? Disebut kebaikannya apa enggak? Masya Allah, wali fulan, alim fulan, habib fulan, syekh fulan, kiai fulan. Dipuji-puji mereka sudah meninggal dunia tapi masih dipuji. Itulah mereka yang beruntung. Jasadnya enggak ada tapi namanya masih disebut-sebut. Mereka adalah orang yang beruntung. Ya, ada juga yang meninggal jasadnya tidak ada disebut-sebut juga sampai sekarang tapi yang disebut kejelek Fir'aun disebut-sebut apa enggak? Abu Lahab disebut-sebut apa? Abu Jahal. Kepingin apa enggak disebut-sebut seperti Abu Jahal? <laughs> Disebut-sebut kebaikannya apa kejelekannya? Nah, kita ingin disebut-sebut kebaikannya. Kira-kira kalau orang jelek ketika hidup dia selalu mengganggu, selalu mengambil hak orang lain, selalu mencaci maki sama orang-orang sekitarnya kira-kira disebut kebaikannya apa kejelekannya? Jadi harus kita ingin disebut kebaikannya, ya harus kita mempunyai kebaik kebaikan, harus ya kita melakukan kebaikan kepada orang lain, kepada tetangga, kepada orang lain. Ya, bahkan tetangga khususnya tetangga itu jadi saksi yang kunci, saksi utama. Kalau tetangga sudah mengatakan khair, orang baik, insya Allah pasti orang. Kalau tetangga mengatakan syar, orang jelek, berarti pasti dia orang orang jelek. Syarrun nas man tarakahun syari. Sejelek-jelek manusia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan oleh mereka oleh manusia, dijauhi oleh mereka ittiqa asyari Ittiqa asyari artinya mereka khawatir akan kejelekannya. Eh hati-hati loh. Jangan dekat sama fulana itu loh. Fulana kalau inti dekat sama dia, karena jamin barang inti banyak yang hilang nanti. Ana jamin barang itu banyak yang rusak. Ana jamin ente akan dikecewakan dan seterusnya. Jadi oh iya, oh iya awas jangan sampai dengan dengan fulana. Dijauhi fulana itu. Ini sarunas. Mantarokah nas ittiqa'a syarri. Sarunas sejelek-jelek manusia yang dijauhi oleh mereka karena mereka khawatir akan kejelekan kejelekannya. Nah, uzubil. Nah, jadi kalau ada yang meninggal dunia jangan disebutkan kejelekan manusia pasti tidak sempurna bukan para nabi yang sempurna tidak ada kejelekannya maksum daripada maksiat tapi manusia selain nabi bisa aja melakukan mak maksiat ada kesalahan ada kemaksiatan ada kekurangan ada cacat tapi tetap insya Allah pasti juga memiliki kebaikan kebaik nah, yang kita sebut adalah kebaikannya ya bahkan bukan hanya ketika meninggal dunia walaupun kita, e, mereka masih hidup, mereka masih bersama kita, apa kita sebut kejelekannya? Ya, ya hibah namanya kan. Kita sebut kebaikannya. Itu orang yang tanda jiwanya suci, tanda jiwanya bersih, hatinya bersih. Selalu kalau ngomongin orang lain pasti kebaikannya yang diomongin. Padahal dia itu mengetahui akan kekurangannya. Dia tahu akan cacatnya. Dia tahu fulana ini suka begini, suka begitu daripada keburukan. Tapi kalau diomongkan pasti yang diomongkan kebaikannya. Kalau ada seperti ini, itu masya Allah memang betul-betul min ahlil her dia orang baik pasti itu dan itu jarang loh ada yang oh, ah, artinya ada seseorang yang kejelekannya banyak keburukannya banyak tapi dia tetap punya satu dua kebaikan walaupun satu dua kebaikan yang disebut ini satu dua kebaikannya ini dan itu ya nah, kalau ada seperti itu itu jadikan sebagai teman jadikan sebagai ya, sahabat, jadikan sebagai teman duduk karena itu pasti min ahlil hair. Kalau sudah kita duduk dengan min ahlil hair, insya Allah kita dijadikan min ahlil min ahlil hair. Nah, maka di sini dikatakan jangan mencaci maki orang yang sudah meninggal. Ya, telah datang riwayat yang beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Sebutkanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang meninggal dunia di antara kalian wa kuffu an masawihim dan tahanlah jangan dibicarakan an masawihim daripada kejelekan-kejelekan kejelekannya kejelekan mereka wa dzalika fi ghairil kuffar dan itu berlaku selain orang kah? kafir kalau orang kafir hukumnya ya boleh, bukan tapi dianjurkan. Ya. Oh ayo kita wiritan yuk, kita nyebutkan kejelekannya Fir'aun. Tidak, tidak ada paha, tidak ada pahala. Ya. Tidak dianjurkan tapi tidak diharamkan. wadzalika kafir khairil kufar. Itu selain kufar. Kalau kalau orang kafir boleh kita sebutkan kejelekannya. Munafik boleh sebut kita sebutkan kejelekannya. Wal mutajahir. Mutajahirina fiskin Yang terang-terangan melakukan kefasikan mutajahir terang-terangan di hadapan mereka sengaja menampakkan kemaksiatannya, kefasikannya di depan manusia. Obid'atin atau menampakkan apalagi menyebarkan bid'ahnya, akidahnya yang sesat. Maka fa'amma haula fala yahrum zikruhum besar Maka mereka tidak diharamkan untuk disebut kejelekannya litahzir min tariqatihim agar manusia berhati-hati daripada mengikuti jalan mereka wal iktidak bi asarihim dan meneladani cara-cara atau sifat-sifat mereka wa tahalluk bi akhlakihim atau meneladani ahlak mereka. Yang ketiga, la tuakhir as-salatu li ghairi waliyin. Salat jenazah ini yang dimaksud salat jenazah la tuakhir tidak boleh diakhirkan Sebagaimana kita sebutkan termasuk min karamatil mayit termasuk kemuliaan untuk kita berikan kepada mayit takjil dafni. Kita mempercepat penguburan dan pemakaman pemakamannya. Jangan diakhirkan, jangan diundur-undur ya. Lebih cepat lebih bah. Baik termasuk ya. Itu termasuk empat hal yang dianjurkan kita bergegas-gegas atau kita melakukannya secepat mungkin. Selain membayar hutang secepat mungkin, amar ma'ruf secepat mungkin, menikahkan wanita yang sudah waktunya ya, secepat mungkin tidak usah diundur-undur, tidak usah ditunda. Tunda. Begitu juga adalah menyolati mai pemakaman mayit jangan ditunda-tunda. Ya, jadi la akhir as -salat. Jangan diakhirkan. Li wali selain wali walinya, selain keluarga dekatnya kecuali kalau menunggu orang tuanya, kecuali menunggu anaknya. Nah, apa-apa. Tapi kalau menunggu keluarga jauh jangan juga. Menunggu misanannya jangan. Kasihan mereka apalagi yang sudah hadir kan? Yang sudah hadir untuk menyolati jenazah nunggu satu jam dua jam hanya untuk menunggu satu orang ini. Pertama, kasihan mereka yang sudah nunggu. Kedua juga kasihan mai mayit. Apalagi kalau mayitnya ini orang baik, min ahlil her. Mayit kalau orang baik dia kesusu untuk dicepatkan kuburannya. Kenapa? Dia tahu kalau sudah meninggal dikubur dia akan mendapatkan allah min riyadil kebun surga. Ya, kalau misalnya nanti misalnya eh, di sebelah sini ada kebun surga, kalian masuk ke belakang musola ini, kalian akan masuk nyata akan masuk kepada surga. Ya, tapi habis isa ini. Kita kan kesusu, wah penasaran ini, kepingin kita dapat raudhah min riyadil. Ya, masing-masing kan kesusu, penasaran. Mayit pun juga demikian, karena dia mayit sudah tahu ketika meninggal dia tuh sudah tahu apa yang akan dia dapatkan di alam kuburnya. Kalau dia min ahlil khair, dia kesusu, cepatkan. Sampai dikatakan kodimuni, kodimuni. Mayit itu dengan keadaannya mengatakan, bukan dengan lisannya. Kodimuni, kodimuni, cepatkan aku dikubur, cepatkan aku dikubur. Makanya termasuk tanda biasanya kalau mayitnya min ahlil her, mayitnya itu orang baik biasanya untuk mengangkat jenazah mayit ke kuburan tuh jalannya dengan dengan cepat. Oh, biasanya seperti itu. Padahal juga tidak disengaja, tidak diatur, tapi dengan sendirinya. Tapi kalau min ahli syar biasanya agak lamban. Ya, kenapa? Karena kalau min ahli syar dia takut untuk masuk kuburan. Kalau min ahli syar malah kesusu untuk masuk ke kuburannya. Karena menjadi rodoh min riyadil Semoga nantinya ketika kita meninggal menjadi orang-orang yang kesusu kita masuk ke dalam yang luhur kita. Amin ya robbal alamin. Nah, amma huwa adapun kalau kita menunggu untuk walinya, keluarga dekatnya, fatu akhar lahu nadban, maka diakhirkan sunnah. Kita mengakhirkan jangan dulu kesusu dikubur, hukumnya sunnah karena keluarga dekatnya, orang tuanya atau anak, anaknya akan kasih kasihan suaminya atau istrinya kasihan. In rujahuduruh an kurbin. Itu pun kalau diharapkan kehadirannya dalam waktu yang dekat. Oh kita tunggu kapan memangnya datangnya? Seminggu lagi insya Allah. Ya, jangan ditunggu jangan ditunggu. Oh, tapi ini bapaknya, walaupun bapaknya, ibunya siapapun kalau satu minggu ya ya, jangan jadi orang Cina akhirnya kan. <clears throat> yang ke Kemudian aumi aumina wa amina min tahayyuril mayit dan syarat yang kedua selain jangan terlalu lama nunggunya. Ya dalam waktu yang dekat masih tidak apa-apa untuk ditunggu. Dan syaratnya juga tidak sekiranya mayit itu berubah. Umina min tahayyuril mayit, aman daripada perubahan jasad mayit. Ya, kalau nantinya ditunggu sampai mayit sudah rusak, apalagi sudah mengeluarkan bau yang tidak maka jangan ditunggu lagi, ya cepat-cepat langsung dikubur ya. Walam yudhanna ridahu, walam yudhanna ridahu dan tidak disangka ridahu ridha wa illa walam yudhanna ridahu kecuali kalau misalnya keluarga dekatnya ini kan kita katakan tadi sunnah ditunggu kecuali kalau walinya memang ridho untuk tidak ditunggu sudah telepon dia tidak usah nunggu anak kubur aja lebih baik ya tidak apa-apa. Berarti dipercepat lebih baik. Lebih baik. Wa illa suliya aleh. Kalau tidak ada syarat yang tiga tadi, maka dicepatkan untuk disolatkan, kemudian dicepatkan untuk diku. <clears throat> Wahtara ba'dul muhaqqiqin kama fi Fathil Mu'in annahu idza lam yukhsha taghayyuruhu yanbahi intidaru mi'ah aw arba'in rujiya huduruhum qariban. Kemudian disebutkan oleh sebagian muhaqqiqin di dalam kitab Fathul Mu'in bahwasannya jika tidak ditakutkan mayit itu berubah, maka dianjurkan untuk menunggu sampai berkumpulnya 100 orang. Atau minimal 40 orang. Oh, misalnya sekarang yang hadir cuma 35. Kalau kita sholatkan sekarang, kita kubur sekarang, yang hadir 35. Nunggu aja, enggak apa-apa. Kalau kita tunggu, ada orang yang datang lebih banyak lagi nantinya. Yang menyolati mayit. Kita tunggu kita tunggu. Sunnah dianjurkan katanya. Kenapa? Ada hadis di riwayat di sini mengatakan, Fakat waroda ma min muslimin. Tidaklah seorang muslim yang meninggal dunia yusolli alaihi ummah yang disolati oleh sekelompok manusia minal muslimina daripada orang Islam yablughuna mi'atan mereka yang menyolati daripada orang Islam tersebut jumlahnya sampai 100 dalam riwayat 40. Kulluhum yasfauna lahu kulluhum yasfauna lahu dan semuanya mereka memintakan syafaat untuk mayit tersebut. Artinya mendoakan mayit mayit illa sufi'u fihi kecuali mereka akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan syafaat mereka kepada mayit mayit. Jadi tadi dikatakan ya yabluhu namiatan kalau jumlahnya sampai jadi termasuk keuntungan kalau kita banyak yang menyolatinya, akan banyak juga yang mendoakan. Mendoakannya banyak. Ya, kalau satu orang yang ini tidak diterima, mungkin orang yang kedua. Tidak yang kedua, mungkin ketiga sampai seratus. Atau minimal sampai empat. Empat puluh. Oleh karena itu dianjurkan untuk diumumkan. Dianjurkan untuk disebarkan. Supaya mereka lebih banyak yang menyolati mayit dianjurkan untuk diperbanyak orang menyolati mayit. Nah, kalau perlu ditunggu misalnya untuk mendapatkan orang yang menyolati itu lebih banyak lagi, tidak apa-apa dianjurkan. Yang penting jangan terlalu lah, jangan terlalu lama juga. Koriban, yakni dalam waktu yang tidak terlalu lama, tapi dalam waktu yang de dekat. Jadi dianjurkan untuk kita tung tunggu ya. Kemudian hukum solatil janazah. Kita membicarakan hukum solat al jana, al janaza al janaza apa al-jinazah? Hmm? Boleh janaza Apa? Boleh janaza Boleh jinazah, boleh. Boleh janaza boleh jinazah ya. Ada dua pendapat memang ada khilaf ini. Ada pendapat yang mengatakan janazah sama jinazah sama aja. Boleh dibaca jenazah, boleh juga dibaca jinazah. Yang artinya mayit yang ada di dalam keran keranda. Cuma pendapat kedua yang mengatakan pendapat kedua ini kalau jenazah itu mayit yang ada di atas keran keranda. Kalau jinazah keranda yang ada di dalamnya mayit. Kalau jina jinazah. Jadi kalau pakai fathah berarti mayitnya yang ada di atas keranda. Ya, kalau mayit tidak di dalam keranda, ya dinamakan mayit. Mayit bukan jenazah. Ya, jenazah bil kasra itu adalah keranda yang di dalamnya ada. Kalau tidak ada mayitnya, dinamakan naas. Bahasa Arabnya dinamakan keranda, dipanggil disebut dengan keranda kalau bahasa Indonesia. Ya, mereka mengatakan al-a'la lil-a'la wal asfal lil asfal. Al-a'la lil a'la maksudnya apa? Al-a'la lil a'la ini harokat yang atas untuk yang atas. Wal asfal ini harokat yang di yang bawah lil asfal untuk yang di bawah. Janazah pakai fathah. Berarti harokat a atas lil a'la maksudnya untuk mayit yang ada di atas keranda. Wal asfal yakni harokat bawah berarti apa? Kasroh wal aswal yang dimaksudnya kasroh lil aswal untuk yang bawah maksudnya adalah keran kerandanya al ala lil ala wal aswal lil aswal hukum sholatil jadi ada dua pendapat ya ada jenazah jenazah sama aja ya ada pendapat yang lain mengatakan berbeda jenazah berbeda dengan jenazah Faidah yang pertama sholatul mayyit fardu kifayah. Apa hukum sholat mayit? Fardu apa artinya fardu kifayah? Ya. Iza fa'alahul ba'at sagatal haraj anil bakin. Kalau sudah ada sebagian yang melaksanakannya, maka akan gugur kewajiban atau dosa tersebut dari yang lah yang lain. Makanya sebagian mengatakan fardu kifayah ini lebih mulia, lebih utama daripada fardu n. Kenapa? Karena fardu kifayah ini menggugurkan kewajiban orang lain. Kalau fardu ain menggugurkan kewajiban dirinya sendiri. Tapi kalau kita sholat jenazah menggugurkan kewajiban daripada orang yang tidak hadir, dari orang lain. Dari segi ini mereka mengatakan fardu kifayah lebih baik daripada fardu ain. Ya, tapi yang muktamad fardu ain lebih utama daripada fardu kifayah. Karena fardu ain masing-masing wajib melak melaksanakan, tidak boleh diwakilkan, tidak boleh bergantung kepada orang lain. Wah, biar nanti yang ngajak yang sholat. Nanti kan sudah sholat banyak yang sholat di musola itu, anda tidak perlu sholat isya. Ya, anda sudah kebanyakan pahala misalnya. <clears throat> Jadi kalau sholat fardu n itu wajib masing-masing melakukan. Berarti nunjukkan bahasanya sholat eh, atau fardu n itu lebih penting. Karena apa? Masing-masing ha harus melakukannya. Kalau fardu kifayah semuanya tidak harus, hanya sebagi sebagian fardu kifayah ini hanya sebagian sholat jenazah yang berkaitan dengan jenazah semuanya rata-rata kewajiban berkaitan dengan jenazah hukumnya fardu kifayah memandikan mayat apa semuanya memandikan mayat oh enggak semuanya ini wajib enggak mengafani mayat ayo kita rombongan mengafani mayat nah ya dan seterusnya ya fardu kifayah banyak fardu kifayah apa selain jenazah fardu kifayah hmm? yang hukumnya fardu kifayah selain sholat jenazah apa? Sholat Jumat fardu kifayah. Hmm. Itu pendapat baru dengaran itu. Sholat berjamaah bagus. Sholat berjamaah tapi bagi laki-laki bukan bagi perempuan. Sholat jamaah bagi perempuan hukumnya sun. Tapi bagi laki-laki fardu kifah. selainnya apa? Ah, menjawab salam dari e, menjawab salam dari orang yang bah lebih dari satu. Jadi ada orang yang mengucapkan salam kepada sekelompok orang. Assalamualaikum sekelompok orang. Maka wajib menjawab salam. Hukumnya wajib apa? Enak apa kifayah. Kifayah. Jika satu orang menjawab, maka gugur kewajiban dari yang lain menjawab salam. Hasan. Yang lain apa? Mengajar faraid. Oh, mengajar tajwid. Ya mengajar sebenarnya fardu kifayah itu. Mengajar hukumnya fardu. Kalau tidak ada yang ngajar semuanya, tidak ada yang mau ngajar. Akhirnya semuanya jadi bu, bodoh semuanya, tidak ada yang mengajar, tidak ada yang ya fardu termasuk fardu kifayah mengajar. Ya jadi mufti, fardu kifah harus ada yang jadi mufti. Jadi kodi, hakim harus ah fardu kifayah. Bukan semuanya harus jadi ha, hakim. Wah, semuanya harus jadi hakim. Wah. Tapi harus ada, tidak boleh tidak ada ha. Karena kalau ada orang punya masalah, punya perselisihan, tidak ada hakim, ribut akhirnya main hakim sendiri. Harus ada hakim kan gitu. Ya, jadi kalau hakim fardu kifayah, apalagi ya. Menghafalkan Quran juga fardu kifayah Nah, cukup ada sebagian yang menghafalkan Quran, maka yang lain tidak wajib menghafalkan Quran. Fardu kifayah menghafalkan Quran, fardu kifaya Jadi dokter, ya. Pelajari dokter itu fardu kifaya. Kalau tidak ada dokter kita sakit mau kemana? Masa mau ke kuku atau ke polisi? Kan tidak mungkin. Harus ada yang jadi dokter. Harus ada yang jual beras, petani, kalau tidak ada yang jadi petani semuanya jadi ustadz semuanya. Terus kita mau makan apa ustadz-ustadznya itu? Jadi harus ada yang jadi nanam beras, ya harus ada itu. Jadi artinya kesimpulannya kepentingan-kepentingan umum yang dibutuhkan secara darurat harus ada itu melakukannya hukumnya fardu ya termasuk uh, sholat jenazah dikatakan sini fardu kifayah Ay alaman alima bimautih. Fardu kifayah terhadap siapa? Man alima bimautih. Yang mengetahui akan wafatnya orang tersebut, meninggalnya orang tersebut. Jadi kita tahu di kampung ada orang meninggal, maka yang mengetahui hukumnya wah, wajib menyolati, mengafani, memandikan, tapi wajibnya fardu kifayah bukan fardu n. yang mengetahui. Artinya kalau semuanya tidak ada yang melakukan padahal mereka tahu kalau ada yang meninggal, tapi tidak ada yang melakukan, maka semuanya berdosa. Semuanya yang tidak melakukan, padahal dia tak tahu kalau ada yang meninggal, tapi tidak ada yang memandikan, tidak ada yang mengafani, tidak ada yang menyolati, tidak ada yang mengubur, dibiarkan begitu aja. Semuanya ikut berdosa. Yang mengetahui, yang tidak tahu tidak dosa, tidak tahu dia. Eh, aulam ya alam bihi lakin kasar fil bahas anhu. Atau termasuk wajib atas seseorang yang tidak tahu tapi sebenarnya kalau dia tidak tahu itu dianggap mugosir. Dianggap lalai. Misalnya apa? Tetangga dekat. Tetangga yang nempel dengan rumahnya meninggal. Tidak ada yang tahu. Itu kan keterlalu? Ana punya pembantu meninggal di kamarnya. ana tidak tahu sampai satu minggu. Misalnya itu. Itu kan keterlalu, terlaluan. Dia berarti tidak perhati tidak perhatian. Kalau perhatian satu hari seharian tidak kelihatan, mungkin akan di mana pulang dicari. Oh tidak ada, besok tidak ada, pasti dicari, pasti ketemu, ketemu. Jadi tidak usah nunggu satu minggu baru ketemu. Ya itu berarti nunjukkan dia mugas ya tetangga dekat. Kecuali kalau jauh rumahnya, dia tidak tahu sudah satu minggu meninggal di rumahnya, tidak ada orang lain di situ. Nah, itu baru kita katakan tidak doh, tidak dosa. Nah, ka'an yakunal mayit jarah yang sekiranya mayit yang meninggal ini tetangga de dekatnya. Fa in fa'alahu ahadun minna walau ghairan mukallaf sagatal haraj. Maka jika di antara kita ada seseorang walaupun seseorang itu bu, bukan mukal bukan balai agil sagatal haraj maka akan gugur dosa kewajiban daripada yang lain wa illa asimal jami kalau tidak ada yang melakukan semuanya walaupun satu orang pun tidak ada yang melakukannya asimal jami maka semuanya akan berdosa. Yang kedua, tujzi'u salatu zakar al-wahid alal mayyit wa illam yahfadil Fatihah. Tadi kan kita katakan sholat jenazah hukumnya apa? Fardu kifayah. Misalnya yang sholat jenazah hanya satu orang. Cukup apa enggak? Cukup. Walaupun satu. Tadi kan dikatakan walau wahid. Walaupun sah. Walaupun satu orang yang melakukan, padahal di kampung itu ada hal sepuluh ribu orang, tapi yang menyolatinya hanya satu orang. Sudah cukup menggugurkan kewajiban daripada yang lain. Sebagaimana disebutkan sini, cukup sholatnya laki-laki. Berarti nunjukkan kalau perempuan tidak tidak cukup ini ya, harus laki-laki yang sholat jenah, jenazah. Cukup sholatnya laki-laki, walaupun satu alal mayit terhadap mayit untuk mayit wa illam yahfadil fatihah wala ghairaha. Bahkan walaupun yang satu-satunya ini yang sholat jenazah ini dia malah Fatihah tidak hafal. Berarti kan bisa jadi orang tidak hafal baca Fatihah. Kalau orang tidak bisa baca Fatihah ketika sholat baca apa? Baca ayat yang lain. Yang selain Fatihah. Fatihahnya tidak hafal apalagi yang lah Ya, kalau misalnya tidak hafal semuanya, Quran tidak hafal, ayat semuanya tidak hafal, tidak bisa diganti dengan zi, zikir ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyati masyaallahu kan wa man lam yasha ya itu zikir ya kita baca tujuh macam zikir tujuh macam zikir sebagai ganti daripada tujuh ayat daripada fa fatihah diganti dengan zikir <clears throat> sekarang ini sholat jenazah kan ada fatihahnya ada fatihahnya benda Hah? Ada ya. Ada tasahudnya apa enggak? Kalau rukuknya? Ada. Yang ada Fatihah, takbir empat kali, doakan mayit, salat e, eh, membaca salawat kepada nah, Nabi. Jadi setelah sol, e, eh, takbir pertama baca apa? Setelah takbir kedua salawat setelah takbir ketiga, dua auto mayit setelah takbir keempat, setelah takbir keempat tidak ada bacaan yang wajib ya, tapi sunnah baca doa untuk memintakan ampun secara umum ke, untuk orang is Islam. mengfir lil muslimina wal muslimat rabbana atina fid dunya baru kemudian sah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu rukun terakhir salam. Maka selesai sholat jenazah. Nah, sekarang ada orang yang mau sholat jenazah ini tidak ada yang mau yang mau hanya satu orang, itu pun orang bodoh, tidak ngerti, baca fatihah tidak bisa. Apakah gugur kewajiban dari yang lain? Dikatakan sini, iya. Cukup sholatnya satu orang, walaupun tidak hafal fatihah, bahkan ayat yang lain. Wawakofa, bahkan wawa ini berarti walaupun zikir pun tidak hafal. Fatihah tidak hafal apalagi. Wawakofa bikotriha berarti kalau misalnya tidak hafal zikir, tidak hafal ayat, diam seukuran membaca Fatihah. Jadi baca Fatihah perlu setengah menit, diam dia setelah takbir setengah menit sebagai ganti daripada membaca Fatihah yang tidak bi bisa dia baca dan juga zikir tidak bisa dia baca. Waqaf bi qadriha ma'a wujudi man yahfaduha. Padahal sebenarnya mereka itu ada banyak bahkan yang tidak hafal Fatihah yang tidak bisa baca Fatihah ini cuma satu orang ini satu kampung ini. Tapi dia satu-satunya yang sholat jenazah maka tetap kita katakan tidak berdosa bagi yang lain karena ada yang melakukannya walaupun tidak hafal apa-apa. Lianna al maksud wujud salatin sahihatin min jinsil mukhatabin. Karena tujuan ya maksud dan tujuan adalah adanya salat jenazah dan salat yang sah min jinsil mukhatabin dari seseorang yang mukhatab yang diwajibkan Wakat wujidat dan sholat itu sudah ada. Sholatnya orang yang tidak hafal fatihah diganti dengan yang lain. Hukum sholatnya kita hukumi usaha ya. Yang penting dia tidak mugasir ya. Tidak e, sudah usaha untuk belajar artinya. Wakat wujidat kaulah fitufa. Yang ke ketiga. La yasgutu fardu sholat bin nisa ma'a wujudi zakarin walau sobiyan fi mahalli sholat. Tidak ada kitabnya ya kebanyakan ini, nah Apa sudah? Mau baca fawaid apa diterusin? nah Terusin. Tidak takut, tidak ada kitabnya, takut akhirnya tidak paham juga, kurang enak kan, tidak bawa kitab. <clears throat> orang hadir daras tanpa bawa kitab, ya sama dengan orang hadir perang tanpa bawa senjata. Artinya ya nah enak juga perang tidak bawa senjata ya. Ya kita baca terakhir. La yasgur fardu sholah bin nisa. Tidak gugur kewajiban sholat jenazah dengan sholat jenazahnya seorang atau bahkan para wanita. Jadi misalnya jenazah itu disolati oleh sekelompok perempuan. Tidak satupun di antara mereka yang laki-laki, maka tetap kewajiban sholat jenazah tidak gugur, tidak cukup perempuan melakukannya, harus laki-laki. Ma'awujudi zakar padahal di situ laki-laki ah, ada. Walau sobian bahkan walaupun laki-laki yang ada itu belum balik. Fi mahalli sholat adanya di mana? Di tempat sholat. Sholat. Wa sab ilaih atau tempat yang dinisbahkan kepada tempat sholat. Artinya yang tidak jauh dari tempat sholat. Ke kharijisur al minhu. Seperti yang berada di luar pagar yang dekat darinya. Kama fi Sabra Mirsi sebagaimana disebutkan dalam kitab eh, dalam kitabnya Imam Sabra Mirsi dan juga kitab Busral Karim. Ofi Qalyubi Alal Jalal disebutkan oleh Imam Qalyubi dalam kitabnya dalam syarahnya terhadap kitab Al Jalal ala anna al-murad bi wujudihi wujuduhu fi mahallin yajib sa'yu minhu lil jum'ah bi sama'in nida. Maksudnya perempuan tidak dianggap kalau sholat jenazah tapi tetap harus ada laki-laki yang sholat selama masih ada laki kecuali kalau laki-laki tidak ada sama sekali semuanya perempuan di kampung itu ya, ajaib berarti ya laki-laki tidak ada sama sekali satu kampung semuanya perempuan nah, baru kita katakan mbak papa kalau yang meninggal nantinya disolati oleh perempuan. Kalau memang laki-laki tidak ada sama sekali. Ada apa tidak ada? Maka dikatakan tadi oleh siapa? Oleh Kolyubi. Bahwasanya ada atau tidak adanya laki-laki dilihat di tempat yang di situ orang yang tinggal di situ sekiranya tidak wajib hadir sholat Jumat. Berarti yang keluar dari kota, keluar dari kota tidak mendengar suara azan dari masjid. Keluar dari kota ya. Kalau masih dalam kota wajib sholat Jumat. Ini keluar dari kota tidak mendengar suara azan dari masjid yang ada di kota dan di tempatnya dia tidak ada sholat Jumat. Karena apa? Karena jumlahnya tidak sampai 40 misalnya. Nah, jadi syaratnya atau atau tempatnya yang dianggap tidak wajib sholat Jumat yang sekiranya di tempat itu tidak mendengarkan azan. Nah, kalau dari kota dan sampai keluar kota sampai suara azan tidak terdengar, di jarak tersebut tidak ada laki-laki, maka boleh dan sah dilaksanakan oleh perempuan dan gugur kewajib, kewajibannya. Wakila kila yaskutul fardu bin nisa. Ada pendapat yang mengatakan sholat jenazah akan gugur kalau yang melakukan adalah para wanita. Kenapa? Lihat Lisyahati sholatihinna. Sholatnya perempuan ini memang tidak sah. Kok dikatakan tidak dianggap? Sholatnya sah. Sholat jenazahnya sah. Tapi kita bukan bicara tidak sahnya ya. Sholat misalnya para wanita sholat jenazah sah. Tapi tetap kewajiban tidak gugur. Tetap harus ada laki. Laki-laki yang menyolati. Nah, sah sholatnya. Wa jama'atihina jamaahnya mereka juga sah. Karena sholatnya sah, jamaahnya sah. Maka kita katakan gugur kewajib ini pendapat kedua, walaupun bukan mu amat kama fi syarhi Romli. Qala yubi wa tuajjaha lan nisa ma amruhu bi shalah wa darbuhu alaiha. ini mutana Ah, kalau misalnya yang ada perempuan, ada sih satu laki-laki tapi masih belum balik. Yang sholat jenazah siapa? Hah? Ya perempuan boleh, tapi yang menggugurkan kewajiban sholatnya laki. Walaupun belum balik, walaupun belum belum balik. Ya namanya anak kecil umur 7-8 tahun ya harus syaratnya mumayyiz ya. Kalau belum mumayyiz sholatnya tidak tidak sah kan? Tidak dianggap artinya. Ya laki-laki yang belum balik maksudnya mumayyiz tapi ada mumayyiz 7-8 tahun. Yang lain tidak ada laki-laki. Yang lain perempuan. Tapi yang anak namanya anak kecil diajak eh kamu sholat mayit. Oh anda anak lagi sibuk main ini. Main PS saja ente main, tidak ada laki-laki yang lain yang bisa, yang sholat, semuanya perempuan ini. Tidak, ah, anak sibuk main. Maka dikatakan sini, diperintahkan kalau tidak mau dipu, dipukul. Pukul aja kalau tidak mau. Hmm. Dikatakan di sini, Pak ini minta uh, ah, amruhu bisolat, wadar buhu, alaiha. Kalau tetap tidak mau diperintah, dipukul. Kalau tidak mau dipukul juga, fa ini tana solaina. Ya sudah, daru mereka para wanita so wa fi syarhil jalal in hadara ba'da salatihinna aw salati wahidatin minhunna rajulun bagaimana kalau setelah jamaah perempuan salat jenazah dan memang kenyataan di saat itu tidak ada laki-laki tapi setelah selesai salat jenazah laki-laki dah datang apa hukumnya wajib diulang apa tidak wajib Hah? lam yajib alaihi tidak wajib diu lisubutil fardi bihinna karena kewajiban sudah menjadi gu, gugur bihinna dengan sholatnya para wani Allah alam halaman seratus nawafil. Nawafil jamak nafilah. Ya, nawafil jamaknya nafilah yaitu yang sun. Jadi nafilah sama sunnah sama nafilah sunnah mustahab. Nafilah sunnah mustahab juga marhub hasan itu artinya sah sama ya sunnah apa itu sunnah sunnah itu apa kalau ditanya sunnah itu apa Hah? Kalau dilakukan dapat pahala, kalau tidak dilakukan salah. Sunnah itu ma'amarahu rahusare, matola bahu tolaban kairaja, jazimin yang diperintah oleh agama tapi dengan perintah yang tidak wajib, dengan perintah yang tidak harus dilakukan. Diperintah, dianjurkan. Sholat duha dianjurkan diperintah, tapi dengan perintah yang tidak harus dilakukan, tidak wajib dilakukan. Itu sunnah. Ma bahu syari' tolaban oirah jazimin. Ya, itu tarif sunnah. Jadi kalau ditanya sunnah itu apa, jangan menjawab sunnah itu yang dilakukan dapat pahala kalau tidak itu hukumnya sunnah. Itu bukan definisinya sunnah, tapi itu ada adalah hukumnya sunnah. Sama seperti wajib. Apa itu wajib? Ma bahu syari' tolaban jaziman. Diperintah oleh agama dengan perintah yang harus. Yang wajib, itu wajib. Yang harus dilakukan. Ya. Kalau kalau haram apa? Manahahu syari' nahyan ghaira jazimin yang dilarang oleh agama tapi dengan larangan yang tidak harus ditaati. Ah, nahyan jaziman dengan larangan yang harus ditaati. Kalau makruh berarti manaha husare nahyan hoiro jazimin. Mubah fi'luhu wa tarkuhu sawa. Diperintah, eh, tidak diperintah juga tidak dilarang. Melakukannya dan meninggalkannya hukumnya sah. Itu hukumnya mubah. Hukumnya wajib dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan dapat dosa. Hukumnya sunnah dilakukan dapat pahala, tidak dilakukan tidak dapat dosa hukumnya haram dilakukan dapat dosa tidak dilakukan dapat apa kalau tidak dilakukan dapat pahala apa enggak Hah? dapat pahala apa tidak dapat pahala apa tidak wa fa'ilul harami lam yu'azzabi lakin in yakuffa limtisalin yusabi wa fa'ilul haram dan orang yang melakukan sesuatu yang haram orang yang melakukan sesuatu yang haram lam azab, ya tidak di eh, wa fa'ilul harami lam yu'azzabi eh, lakin in yakuffa limtisalin wa tarikul harami lam yu'azzabi lakin in yafkufa wa fa'ilul harami lam yu'azzabi ya wa kita ya, al-fardu ma fi fi'lihi sawabu kada ala tarikihil iqabu minhu mafrudun ala kifayati karadi taslimin alal jama'ati wa, wa amal haramu ya jadi salah tadi amal haramu fa sawabu yahsulu li tarikin wa asimun man yaf'alu. Amal haramu haram hukumnya adalah fasawabu yahsulu. Orang yang melakukan haram insya Allah dapat pahala. Ya, bukan yang melakukan. Fasawabu yahsulu litarikin yang meninggalkan. Amal haramu fasawabu yahsulu. Haram maka akan mendapatkan pahala litarikin bagi yang meninggal. Amal haramu fasawabu yahsulu litarikin wa asimun man yaf'alu dan berdosa bagi orang yang melakukan yang melakukannya. Nah, tadi makruh itu berarti wafailun makruhi lam yu'azzabi dan sesuatu atau orang yang melakukan sesuatu yang makruh lam yu'azzabi tidak diazab lakin in lim limtisalin yusabi jika dia meninggalkan sesuatu yang makruh limtisalin karena melaksanakan perintah agama yusabi maka dia akan mendapatkan pahala. Jadi sama dengan makruh ya, haram sama dengan makruh. Apa artinya? akan mendapatkan pahala kalau meninggalkan haram, akan mendapatkan pahala kalau meninggalkan yang makruh dengan catatan meninggalkan yang haram dan makruh itu imtisalan di syari. Perintah menjalankan perintah ya, perintah atau hukum agama, menjalankan hukum agama. Jadi kenapa kok tidak mau zina? Anda takut sama Allah. Anda tidak mau melanggar perintah Allah. Itu haram diharamkan. Nah, itu dapat pahala. Kenapa tidak zina? Anda sudah bosen zina terus dari kemarin. Misalnya. Ini hukumnya tidak dapat paham. Nanti sudah satu bulan ya. Masya Allah tidak minum homer, Kenapa memangnya? Apa inti taubat? Sebenarnya tidak taubat. Cuma Anda lagi tidak punya uang mau beli homer, Berarti dia tetap tidak dapat paham. Jadi ninggalkan yang haram, ninggalkan yang makruh dapat pahala kalau karena Allah. Kalau karena yang lain tidak dapat pahala. Ya. Loh katanya ente tadi mau pergi kemana ke Tretes atau kemana mau cari misalnya maksiat di situ. Kok sekarang ada di sini? Oh iya anak tidak jadi, soalnya lagi macet jalannya jadi kembali. Dapat pahala pada berdosa, Dapat dosa. Jadi ke tadi bicara apa? Nawafil tadi 147. <clears throat> itu sesuatu yang sunnah. Jadi di faedah pertama talibul ilim idza taraka rawatib falaisa lahu muru'ah. Ketahuilah bahwasanya talibul ilim. Kalian semuanya talibul ilim, seorang santri, santriwati. Nah, seorang santri jika meninggalkan rawatib, salat-salat yang sunnah, salat-salat rawatib. Falaisa lahu muru'ah, berarti dia tidak punya muru'ah. Tidak punya akhlak. Apa muru'ah? tahallukul insan bihulukihi amsali tahallukul insan bihuluki amsali fi zamani wa makani ditulis ya muruah adalah tahallukul insan bihuluk amsalihi fi zamanihi wa makanihi muruah adalah akhlak seseorang perilaku seseorang tahalukul insan bihuluk akhlaki dengan perilaku dan sifat dan akhlak amsalih orang-orang yang semisal dengan dia orang-orang yang semisal dengan dia bihuluk amsalih orang-orang yang semisal dengan dia fi zamanihi wa makanihi di zamannya wa makanihi dan tempatnya itu muruah dan muruah ini penting orang punya muruah berarti orang mulia tidak punya muruah orang rendah. Ya, orang muruah berarti apa? Dia harus punya akhlak, punya sifat sesuai dengan akhlak orang yang semisal dengan dia. Kalau dia ulama berarti dia harus punya akhlak dan sifatnya ulah ulama. Kalau dia santri ya harus punya akhlak dan sifat seperti santri. Kalau dia polisi ya harus punya akhlak sifat seperti polisi, pejabat dan pejabat, orang becaan misalnya ya harus sesuai dengan orang yang semisal dengan dia. Tukang cukur ya harus semisal dengan dalam arti jangan di bawahnya. Jadi kalau ulama misalnya mestinya misalnya mestinya pakai sarung atau pakai baju takwa misalnya. Tidak ada ulama pakai keluar ke pasar pakai kaos dalam aja kan. Padahal di pasar banyak orang pakai kaos dalam, tapi memang orang pasar mereka. Memang biasa orang becaan seperti itu kan biasa, tidak kita celah, tidak kita salahkan. Memang semisal dengan dia seperti itu. Tapi kalau dia ulama, semisal ulama tidak ada yang seperti itu. Berarti dia tidak punya muruh. Mufat. Padahal kalau ulama ke pasar pakai kaos saja dosa apa tidak? Tidak dosa, tapi tidak punya muru a. Nah, itu muru'ah. Jadi ahlaknya santri ya harus sesuai dengan santri. Yang tidak pantas dilakukan santri kalau dia melakukannya berarti dia tidak punya muru muru'ah. Kalau dia melakukan sesuai dengan ya statusnya dia sebagai santri atau pejabat atau ulama apapun yang sesuai dia berarti punya muru berarti punya muru'ah. Nah, muru'ah ini bergantung-gantung ulama misalnya bergantung mungkin ulama di tempat lain kalau pakai celana tidak punya muru'ah tapi kalau di tempat yang lain mungkin biasa biasa berarti bukan menghilangkan muru muruah. Ada ulama misalnya kalau tidak pakai kopiah itu tidak ada muruahnya kalau di tempat lain. Tapi kalau di tempat yang lain itu ulama biasa tidak pakai misalnya ya, tidak pakai kopiah. Ya sesuai dengan tempatnya. Dia ulama mana? Dia kalau tidak pakai kopiah, kalau dia ulama hadromut, tidak punya muruah. Karena di hadromut semuanya pakai, bahkan semuanya pakai imah, Ya, kalau orang di tempat lain berbeda yang memang ustadz-ustadznya ulamanya biasa tidak pakai kopi, tidak ya apa-apa, dia tetap dianggap punya muruah. Ya, santri pun juga berbeda sesuai tempatnya masing. Zamannya pun berbeda. Zamannya Fir'aun dengan zaman sekarang berbeda. Zamannya Nabi Muhammad SAW dengan zaman sekarang juga ber. Pakaiannya berbeda, cara-caranya dan sifatnya berbeda. Ulama dulu, ulama sekarang sifatnya berbeda, cara-caranya berbeda yang penting sesuai dengan sifatnya ulama atau yang semisal dengan dia di zamannya dan di tempat. Itulah muru'ah. Nah, termasuk muru'ah atau termasuk sifatnya seorang santri harus dia punya kebiasaan sholat rawatib qobliya ba'di. Nah, berarti kalau seorang santri tidak punya kebiasaan sholat rawatib, berarti tidak punya tidak punya muru muru'ah. Dan kalau orang tidak punya muruah berarti orang rendah dianggap tidak punya kemuliaan. Bahkan juga tidak diterima kesaksiannya. Orang menjadi saksi harus termasuk syaratnya harus punya muru muruah. Kalau tidak ada muruah, walaupun muruah itu tidak punya muruah tidak dosa. Walaupun tidak dosa, tapi kalau tidak punya muruah, tidak diterima kesaksiannya di pengadilan. Ya harus punya muruah. Nah, termasuk di sini dikatakan talibul ilm harus punya muru muruah yang mana termasuk muruah bagi seorang santri harus punya kebiasaan sholat rawatib minimal qobliyah ba'diyah yang muakkadah qobliyah ba'diyah yang ya. rokaten qobla subuh rokaten qobla duhur rokaten ba'da duhur rokaten ba'da maghrib rokaten ba'da isya ya itu minimal ya dengan melaksanakan sholat rawatib yang muakada berarti dia pantas menjadi santri dan dia dianggap punya muru kalau dia tidak melakukan rawatib padahal dia santri apalagi ustazah apalagi ulama apalagi ustad berarti dia tidak punya muruah ya paham muruah apa itu muruah tahalukul insan huruki amsalihi Bagus. Wa ka'annahu mustaghnin anis sunnah. Dan seorang santri yang tidak punya kebiasaan sholat rawatib. Seakan-akan mustaghnin. Tidak butuh. Anis sunnah. Tidak butuh kepada sunnah. Jadi anak buat apa sunnah-sunnah sudah. Yang wajib yang penting. Ya, jangan sampai merendahkan sun. Sunnah. Ya sunnah. Jangan direndahkan. Sunnah itu tanda cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Jika kalian mencintai Allah, katakan kepada mereka, maka fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah semuanya adalah sunnahnya roh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tidak melakukan sunnah seakan-akan kita tidak butuh kepada sunnahnya Rasul. Wa anda awatin Nabi saw. dan juga seakan-akan kita tidak punya tidak butuh kepada doanya Nabi. Kita kan butuh doa apa? Tidak butuh kepada doanya Nabi. Butuh. Hai Suyagul, contoh Nabi mendoakan. Rahimallahu imra'an. Allah semoga Allah merahmati seseorang sholat qoblal asar arba'an yang sholat sunnah sebelum asar empat rakaat. Didoakan apa tidak oleh Nabi? Didoakan. Ah, ndak anu tidak butuh doanya Nabi. Tidak perlu sholat qobliyatul asar. Seakan-akan dia tidak butuh kepada doanya nah. Nabi SAW. Padahal doa Nabi yang paling kita butuhkan syafaat Nabi yang paling kita butuhkan karena kita tidak punya amal apa-apa kita hanya membutuhkan doa dan syafaat para ambiyah para auli yang kedua kanal Habib Abdullah <coughs> Al-Haddad radhiyallahu taala anhu. Khalla an yusalliya sunnatal maghrib qabliya. Beliau Imam Al-Haddad sedikit sekali melaksanakan sholat sunnatul maghrib yang qobliyah. Jadi sholat maghrib ada qobliyah ada ba'diyah. Yang ba'diyah itu sepakat. Sepakat mereka mengatakan hukumnya sun. Yang qobliyah ada yang mengatakan sunnah, ada yang tidak, ada yang menganjurkan, ada yang tidak mengajurkan. Mazhab Syafi'i mengatakan sunnah termasuk rawatib, tapi bukan rawatib muak kada, tapi rawatib khairu muak kada. Nah, beliau Imamul Haddad kadang-kadang sholat, kadang-kadang ti tidak. Beliau mengatakan wa yakul la na'mur biha wa la anha. Ketika ditanya tentang qabliyatul maghrib, apakah dianjurkan atau tidak dianjurkan maka beliau mengatakan la na'mur biha kita tidak mau memerintahkan mereka untuk sholat wala nanha anha tapi juga kita tidak melarang mereka untuk sholat. Jadi mau sholat boleh, mau tidak sholat pun terserah. Qala ba'duhum ar-rizq fi sholati duha. Kalau mau rizki, rizki itu ada dalam sholat duha. Jadi kalau kita kehabisan uang ini, mau jajan tidak punya uang, besok sholat duha yang banyak. <laughs> tambah banyak sholat duhanya, tambah banyak insya Allah. Tapi niatnya jangan cari uh. jangan. Kadang-kadang orang kaya itu ya itu niatnya seperti itu. Jadi sholat duha. Rajin orang kaya itu sholat duha. <laughs> Padahal sudah kaya itu. Baca surat waki'ah lagi. Baca surat waki'ah. Itu juga termasuk memperluas rizki. Baca surat waki'ah, sholat duha, perluas rizki. Kalian tidak harus nunggu rojab baca Ahmad Rasulullah, Muhammad Rasulullah ketika khotib di atas mimbar itu. Baca wakiah setiap hari. Ya pasti kalian akan luas rizkinya. Ya, rajin istiqomah sholat duha. Yang penting niatnya jangan cari rizkinya. Kalau kalian niatnya cari rizkinya, ya tidak ikhlas. Berarti karena Allah yang memberi rizki kan Allah. Kalau kalian tidak ikhlas karena Allah, Allah enggan untuk member. Jadi dengan sendirinya kalian niat untuk Allah swt. Oh, Allah melihat Masya Allah hambaku ini su, rajin sholat duha wah anak luaskan rezekinya dia Masya Allah suka baca surat wakiah ini anak kayakan dia ya, jangan wah anak mau baca surat wakiah sudah sholat duha habis sholat duha baca surat wakiah lagi tambah mantep itu kan tapi jangan diniatkan rezekinya ya kadang-kadang anda pernah masuk rumah orang kaya Sampai-sampai besar surat wakia tertulis di temboknya itu. Pajangan besar. Di tempat musolahnya dia. Rupanya habis sholat pasti dia baca. ya itu mujarab betul berarti ya. Jadi orang kaya dia. Jadi kalau mau cari rizki fi sholatit wan nur fi sholatil Kalau mau cari cahaya maka tahajud di malam hari, Ya, di situ akan cahaya, hati akan bersih, hati akan menjadi senang untuk dekat kepada Allah dengan ibadah-ibadah. Pagi hari menjadi nikmat, hari-harinya menjadi barokah kalau dia bisa tahaj tahajud. Wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah setiap pagi hari maka setiap sulama setiap sendi yang ada di badan manusia yang dikatakan ada sampai 360 sendi sekian-sekian persendian yang ada di badan manu dan setiap sendi itu dibutuhkan oleh manusia dibutuhkan oleh manusia kalau satu sendi rusak manusia akan sah sakit dari sekian ratus sendi itu satu aja rusak manusia akan sakit berarti nikmat apa enggak satu sendi aja sudah nih. Nikmat. Nah, katanya Allah Subhanahu wa taala, kalian ana berikan di badan kalian itu e, sendi-sendi tersebut yang harus kalian bayar. Kalian harus bayar. Ya kalian mau naik pesawat aja bayar kan? Naik mobil bayar, naik kereta bayar. Kalian ini mau hidup kan, mau sehat. Lebih mahal apa enggak? Bayar. Bayarnya apa? Sodakoh. 350. Ya bayar 360 soda sodakoh. Ya harus bayar. Kadang-kadang mobil aja mau lewat harus bayar. Masuk tol aja harus bayar. Apalagi kita mau sehat, mau hidup. Maka mestinya bayarnya harus lebih mahal. Nah, harus sodako. Artinya setiap sendi ada kewajiban sodako yang harus kalian lakukan. Tapi tidak usah khawatir. Fakulu tasbihah sodako. Tidak usah kalian sodako dengan uang. Tidak usah kalian mengeluarkan uang. Tidak. Ya mungkin kalau dikatakan setiap sendi harus bayar satu juta rupiah. Kita akan berat melakukannya. Kalau seratus ribu, berat juga melakukan. Kalau sepuluh ribu, masih berat juga. Kalau seribu rupiah, setiap hari ini loh, kali 360, berat juga Ya? Berarti berapa rupiah ini? Jadi tidak perlu dengan duit. Allah tidak mau membuat kita berat. Nah, cukup dengan apa? Dengan sodako yang lain. Apa sodako yang lain contohnya? Kudu tasbihah sodako. Baca subhanallah sodako. Kita baca subhanallah subhanallah 33 kali habis sholat sodako. Belum alhamdulillahnya 33 kali sodako. 33 kali 33 berapa itu sudah? Nah, 66. Tambah lagi takbirnya Allah Akbar 33 berarti 90. 9 ya tambah lagi penyempurnanya Allah Akbar kabir alhamdulillah subhan itu lebih daripada satu itu ya sekian sekian insya Allah setiap sholat itu sudah cukup 100 kalau sholat 5 waktu berarti 500 belum belum yang lainnya ya, tasbih sodako tahmid sodako baca tahmid alhamdulillah sodako tahlil la ilaha illallah sodako takbir Allah Akbar Wa amrun bin ma'ruf memerintahkan kebaikan, menasihati orang sodako. Yang mengingatkan orang untuk kebaikan sodako, mengingatkan orang jangan maksiat soda. Wa nahyun anil mungkar sodako. Wa yujzihi min dzalika kullih. Allah masih ramah, pemurah. Maha masya Allah sayang kepada hambanya. Sudah kalau masih misalnya pun kalian tidak bisa sodako dengan sebanyak itu, dengan tasbih, tahlil, takbir dan lain-lain, yuzi uzalika kulli rakaatan yarka'u duha. Sebagai gantinya cukup kalian lakukan dua rakaat sholat duha. Maka kalian berarti sudah bayar sendi-sendi itu sebagai nikmat dan syukur untuk Allah Subhanahu khair panda Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, kelima Lama balaha Sayyidi Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas radhiyallahu ta'ala anhu si Ibnu Abi Allah alaihi salam irtasal fin nahar. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Qas suatu waktu beliau mandi ketika sampai di Si'ib Nabi Allah di lembah lembah Nabi Allah ya di Hadramaut di situ ada e, makam daripada makamnya Nabi Allah Nabi Allah bahkan ada holnya setiap bulan Sa'ban awal Sa'ban itu ada khol Nabi Allah di Hadramut. Dan di dekat daripada makam Nabi Allah itu ada sungai. Ya, Nahar Hud. Ya, dikatakan Nahar Hud. Sungai Nabi Allah yang dikatakan oleh mereka termasuk yang akan ada nanti di surga adalah Nahar Hud. Sungai Nabi Allah Hud. Nah, oleh karena itu karena sungai itu dianggap berkah maka mereka punya kebiasaan untuk mandi di sungai tersebut. Jadi mandi. Ya hatta Abu Ya Habib Hasan kalau ke pasti man. Kalian mungkin pernah melihat Habib Hasan sama Habib Umar saling memberikan air itu di sungai Nabi Allah Hud. Ya, itu di sungai Nabi Allah Hud. <clears throat> Beliau mandi Habib Muhammad bin Hasan Atas beliau mandi di sungai Nabi Allah Hud summa sa'ida ilal hasa al mansuba ila Syekh Umar al Muhdar bin Syekh Abdul Rahman Sekiab. Setelah beliau mandi mereka beliau ini naik ke atas. Di atas sungai itu ada batu besar yang dinisbahkan kepada Syekh Umar al Muhdar. Dinisbahkan jadi hasa atau hajar Sayyidina Umar Muhdar. Karena apa? Karena beliau Sayyidina Umar al Muhdar punya kebiasaan sholat sunnah di batu besar tersebut jenis Nah, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas pun juga beliau mengikuti jejak Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Beliau naik ya, eh, ya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar. Beliau naik bukan Habib Al-Attas ya, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Muhdar, kakeknya Al-Muhdar Habib Umar bin Syekh Abdurrahman Segaf. Jadi ayahnya kakeknya Segaf. Jadi Zainal Umar Mu'adul bangsa Muhdar semua kembalinya kepada asal Segaf. Karena ayahnya Segaf. Ayahnya Segaf, Habib Muhammad Maula Ya, yang Maula ini bangsa yang paling tinggi termasuk semuanya di bawah. Semuanya anak buahnya, anak cucunya itu. Ada eh, Habib Ahmad bin Hasan Atas ketika selesai mandi kemudian sholat di batu besar tersebut roka faukaha arba rokaat. Beliau sholat empat rokaat. Apa niatnya ketika sholat empat rokaat? Biniatil isrok. Pertama niat sholat isyrok. Kedua niat istihara berarti di pagi hari ini ya. Kedua niat is, sholat istihara. Ketiga niat kodoil hajah. Keempat sholat hifid fi jami'il umur min jami'is surur. Sholat dua rakaat ada sholat hifid. Bukan hifid hafalan ya. Ada sholat hifid hafalan. Ini hifid ini min jami'is surur. Min kulisar. Ya penjagaan dari segala musibah dan kejelekan. Jadi kalau ingin kita selamat dari musibah atau mungkin kita lagi janjian mau perang sama teman kita yang musuh, ya bukan teman musuh ya, teman yang mungkin memusuhi. Jadi sholat hifid terlebih dahulu agar kita bisa menang nantinya. Nah ini namanya sholat hifid. Ya, niat sholat hifid segala perkara. Jadi dijaga dari keburukan di setiap perkaranya fid wa dunya wal ah, baik berkaitan dengan agama dunia ataupun wa bi salama al amalil hadirin niat juga dis, supaya mendapatkan keselamatan secara umum bagi orang Islam ya bagi lil hadirin al ama al ama lil hadirin wal ghaibin bagi orang yang hadir dan yang ghaib daripada orang Islam qara'a fil ula dan beliau membaca di rakaat pertama setelah membaca Fatihah surah Al-Alaq. Surah yaitu ik ikra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min nah, dinamakan surah Al-Alaq karena ada kalimat alaq ya sama dengan ayat kursi dinamakan ayat kursi kenapa karena ada kalimat kur wasi'a kursi hus surah al-alaq wa surah al-qadar Inna azalnahu fi lailatil wa fi salisa surah al zalzala idza zulzilatil ardu wa fi rabi'a surah gures li ila jadi empat surat ini dibaca di waktu tersebut, di sholat tersebut. Jadi pertama kita ambil contoh untuk kita amalkan adalah sholatnya. Jadi ketika di pagi hari kita sholat itu jangan hanya niat dengan sholat duha aja. Niatkan dengan niat yang banyak. Sholat duha, sholat isrok, sholat hajat, sholat istikhara, sholat hifid, sholat salamah. Ya, atau kalau kita habis wudhu, sholat sunatul wudhu. Ya, diniatkan dan digabung jadi satu. Kenapa sholat-sholat itu semuanya boleh digabung jadi satu. Boleh digabung dengan sholat yang lain. Ya, termasuk digabung dalam satu sholat pun juga boleh tapi sholat-sholat itu ya, jangan kalian nanti sholat dua rakaat niatnya apa? Sholat qobliya duhur, qobliya asar, qobliya maghrib. Qobliya. Itu tidak boleh digabung. Jadi yang boleh digabung sholat-sholat tertentu. Digabung jadi satu sholat, kemudian suratnya yang dibaca ini, ya supaya kita istiqomah membaca surat-surat ini karena dikatakan surat ini bisa menjaga seseorang dari kejelekan makhluk lahir dan makhluk batin. Kejelekan manusia, kejelekan jin, kejelekan setan pun semuanya akan jauh dari kata kita. Kalau kita membaca empat surat ini. Ya, dan ini disebutkan dalam kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jai. Ini disebutkan di ta'liknya ya. Disebutkan. Kira hadihi suwar tadfa syarral batin wa zahir. Menjaga seseorang dari kejelekan batin dan zahir. Kama nassa ala dhalika fi fathil mu. Fi fathil ghaib Sayyidi Al-Kutub Ar-Rabbani Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah wa nafa'ah bihi amin ya Rabbal jadi baca empat surat ini sebenarnya tidak harus di waktu sholat itu. Boleh di waktu tidak sholat, di waktu biasa. Yang penting setiap hari. Cuma kadang-kadang kita kan lupa. Jadi biar tidak lupa kita jadikan empat surat ini kita baca di waktu kita sholat duha atau sholat isrok. Ya, kita baca Ima dua rakaat, wa imam empat rakaat. Boleh dua rakaat, boleh empat rakaat. Dengan niat tadi, sholat-sholat yang tadi, surat yang dibaca tadi, al-alaq, kemudian juga apa al-qadar, al-zarzalah, kemudian al-qures. Kalau satu rakaat, satu rakaat, Eh kalau empat rokaat, jadi ya setiap rokaat baca satu surat satu surat. Kalau dua rokaat, berarti setiap rokaat baca dua dua surat. Allahu a'lam. <clears throat> يا ربنا اعترفنا بأننا اكترفنا واننا <coughs> بالمصطفى رسولي نهضى بكل سومي بالمصطفى رسولي نهضى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عبد الهبي والحمد للإله في البدء والتناهي حمدا كثيرا دائما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلم على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة على نيتي أن الله سبحانه وتعالى يفتح علينا وليكن جميع الطالبات والطلاب فتوح العارفين فتر الأكبر حتى الأعظم عاجلا غير آجلين وأن الله سبحانه وتعالى يبارك فيهم ويبارك في علومهم وأعمارهم وزاكيهم وسعيهم وفي كل من معهم وكل ما معهم وأن الله سبحانه وتعالى يطوي أعمارنا وأعماركم في عدل في عافية في طاعتك وتطهير سيدك محمد صلى الله عليه وسلم وينصر هذه الأمة يسر فرج عن هذه ما يتوب هذه الأمة ينصر المسلمين في أمر المسلمين ويهلك الكفار يهودا ونصارى والمشركين الله يساتر سمنهم ويفرج جمعهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا ولكم النجاة في الاختبار ورزقنا علما لدنيا منافعا وأمنا متقبلا كان من الناجحين في الدنيا والآخرة على هذه الدنيا كن يا صار يا جامع سامي ويخرج من الآخرة وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة